Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina astafa wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wal wafa. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min Yang sama-sama kita hormati Bapak RW, alim ulama, jadi pandai, tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak dapat disebut nama. Insya-Allah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Merdeka bahasa Indonesia sinonim yang paling dekat dengan kata merdeka itu adalah bebas. Kalau tak percaya, bukalah kamus besar bahasa Indonesia. Bebas. Bebas apa? Bebas dari perbudakan. Jadi zaman dulu kalau ada budak, bebas dia dari tuannya, maka disebut merdeka. Budak itu apa Pak Ustaz? Budak hamba sahaya, bukan budak kecil dari Bengkalis. Kalau saya punya budak, budak saya tadi bekerja mengambil kayu, lalu dapat upah dari tukang kayu itu satu dinar duit, maka duitnya itu punya saya. Budak saya tadi nikah, dia punya anak, anaknya itu punya saya. Sampai-sampai dirinya itu pun milik saya. Begitulah zaman perbudakan dulu. Makanya ketika digali makam-makam tua bukan di luar Indonesia di tempat kita. Begitu digali makam-makam tua dapat satu jenazah yang memanjang tapi ada beberapa tumpukan tulang menunjukkan ada enam orang ditambah tujuh orang bingung ini kok ada tujuh orang dalam satu lubang ternyata yang memanjang itu tuannya yang tiga berhadap-hadapan memangku itu budak. Enam di kanan, enam di kiri, bangsawan-bangsawan yang mati zaman dulu. Bangsawan adalah bangsa yang hidup di awan. Memangku, dada, tengkuk, kepala satu, pinggang satu, bagian lutut satu. Jadi budak-budak itu dikubur hidup-hidup bersama tuannya. Begitulah zaman dulu. Siapa yang pertama kali membebaskan manusia dari perbudakan ini? Eropa masih memperbudak orang. Sampai akhirnya perjuangan di Afrika Selatan, politik apartheid, lalu kemudian ditumbangkan dan tokohnya, kita di zaman modern ini bisa melihat tokohnya. Siapa itu? Nelson Mandela. Saya senang sekali menengok Nelson Mandela tinggi pakai baju batik orang Afrika. Itu termasuk menentang perbudakan. Dan ingat saya waktu dulu zaman SD kita masih dipertontonkan sinetron perbudakan oleh TVRI. Siapa itu? Tuan Baron. Yang ketawa, senyum, udah tua. Anak-anak SMP sekarang tak tahu itu. Little Missy. Kenapa? Di situ nampak budak-budak berkulit hitam. Nah, Ketika penjajah-penjajah ini datang, maka mereka memperbudak nenek moyang kita. Sebelum Belanda datang, bukan orang Riau ini memanjat pokok kayu macam ciguk cingkak. Sebelum Belanda Jepang datang ke bumi Melayu, kita sudah bukan budak lagi. Karena sejak abad ke-17 kita sudah punya kerajaan Melayu bernama Kerajaan Siak Sri Indrapura. Orang banyak menganggap kerajaan ini kecil, baca sejarah balik. Kerajaan Siak Sri Indrapura punya kekuasaan bersempadan sampai ke Aceh Tamyang. Makanya waktu ulang tahun Siak, saya diminta untuk menyampaikan tausiah. Saya tengok beberapa orang Aceh, satu bis datang. Saya tanya sama Pak Upati, ini siapa Pak? Mereka ini dari Aceh Tamiang. Loh, ngapain orang Aceh kemari? Karena kata mereka, mereka dulu berbatasan langsung dengan Sia. Sumatera Utara mana? Ternyata empat kerajaan Melayu di Sumatera Utara itu semuanya di bawah kekuasaan kerajaan Sia, Sri Indrapura. Aceh paling atas, turun ke bawah kerajaan Melayu Langkat, Stabat, Indrapura, Binjai. Turun ke bawah Medan, Sumatera Utara, di situ kerajaan Melayu Deli Istananya masih ada sampai sekarang, Istana Maimun dengan Masjid Al-Masun, lengkap dengan kolam raja. Turun ke bawah kerajaan Melayu Asahan, ibu kota Tanjung Balai Asahan. Turun ke bawah kerajaan Melayu Serdang. Empat kerajaan Melayu ini di bawah kerajaan Sia Sri Indrapura. Bahkan sampai pula kekuasaan Sia ini ke negeri Johor Nun seberang Malaya. Makanya kalau ada orang Malaysia ngomong sama kita bicara dari mana? Dari Riau. Oh, bahasa awak sama macam kami ya. Bukan sama, kami menguasai awak dulu. <laughs> Dululah. Sekarang ni tak lagi. Anak Melayu mesti mengerti tentang kerajaan siapa dirinya. Tapi orang kita ini tidak egois. Kita menggabungkan diri dengan NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Barat mengobok-obok kita. Dulu kita diajarkan Belanda datang ke tempat kita mau mengambil kunyit, mau mengambil kulit manis, mau mengambil buah pala, mau mengambil cengkeh. Kan begitu dulu diajarkan waktu SD. Sekarang saya baru berpikir, Belanda ngambil kulit manis buah pala untuk apa? Memang dia mau masak asam podeh baung. Mereka menyedot habis sumber daya alam kita sampai hari ini rel kereta api yang ada di Sumatera Utara, di Sumatera Barat, di Bukit Tinggi itu untuk mengangkat karet getah tembakau. Tembakau Delhi luar biasa nikmat kata mereka. Disedot habis-habisan lalu kemudian mereka membangun dam tembok tinggi Amsterdam. Kota di bawah permukaan laut. Besar jasa nenek moyang kita. Lalu kemudian yang lebih fatal daripada itu mereka bukan mengeksploitasi alam tapi juga mereka adalah menyebarkan agama. Kristenisasi. Makanya jarang sekali tokoh-tokoh pejuang itu berasal dari mereka. Kenapa? Karena satu keyakinan, satu agama. Saya tak bisa panjang lebar tentang ini. Nanti kalau di-upload di internet, anti kebinekaan. Nah, ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ada salah satu orang belajar bahasa Arab, belajar Islam, pura-pura masuk Islam. Di mana dia belajar Islam? Ke kota Makkah Al-Mukarramah dan bernama Islam Abdul Ghafur. Untung tak Abdul Somad. Abdul Ghafur masuk dia ke Makkah belajar berkawan dengan orang-orang Islam yang belajar di Makkah waktu itu belajar bahasa Indonesia belajar setelah dia ahli dalam Islam keluar dia dari Makkah dan dia datang ke Aceh dia obok-obok Aceh anak-anak kita tak kenal Abdul Ghafur tapi yang dikenal adalah Snob Horgroni setelah Aceh kacau balau dia pun keluar menikah dengan orang di Bandung setelah itu dia balik ke Amsterdam mati. Apakah dia murtad kafir yang jelas perbuatannya luar biasa untuk menjajah bangsa kita. Akhirnya atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa dan keinginan luhur dari bangsa Indonesia. Dengan ini Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Begitulah rendah hatinya umat ini merdeka 17 Agustus 1945. Anak-anak kita diajarkan lagu itu 17 Agustus 1945. Tapi dengan tanggal 17 Agustus itu ada satu yang hilang. Apa dia? Hari Jumat 9 Ramadan bulan suci bertemunya dua kemuliaan. Bulan paling mulia bulan Ramadan, hari paling mulia hari Jumat di saat malam itu ulama-ulama berdoa semua supaya selamat. Disitulah dibacakan proklamasi kemerdekaan kita. Mestinya kita peringati sembilan Ramadan hari kemerdekaan. Ah sama aja tuh Pak Ustaz 9 Ramadan sama 17 Agustus. Nuansa rasanya berbeda. Siapa yang mau merasakan manisnya perjuangan, dia mesti merasakan suasana laparnya pagi Jumat Sembilan Ramadan yang menggerek bendera yang memegang sangsaka merah putih saat itu Bung Karno selesai bendera berkibar mengangkat tangan fotonya masih ada berdoa memanjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala itu yang tak ada sekarang Alhamdulillah ada suasana baru 17 Agustus di mana-mana masjid diperingati dengan tablik akbar dulu enggak dulu kalau udah 17 Agustus main gaplek sampai pagi 17 Agustus panjat pinang 17 Agustus bapak-bapak pakai daster nyanyi dangdut saya dapat video entah siapa yang mengirim entah mau mengejek entah mau apa dikirimkannya pula entah di mana lombanya beginilah menghormati kemerdekaan ibu-ibu megang dodot anaknya di sudutnya kumuncung suami bukan begini bersyukur kepada Allah atas perginya Belanda dan Jepang adalah mengingat kembali bahwa mereka Bung Tomo di Surabaya dulu meneriakkan Allahu Akbar. Tengku Umar di Aceh ujung Sumatera meneriakkan Allahu Akbar. Sultan Syarif Kasim meneriakkan kemerdekaan Allahu Akbar sampai panglima perang yang ada di Pulau Jawa sana di Ponegoro semuanya meneriakkan Allahu Akbar. Teriakan Allah Akbar itulah yang kita tanamkan ke anak-anak kita sekarang dengan mengajak dia ke masjid, solat berjamaah. Nak, ayo ke masjid, Allahu Akbar. Dengan 17 Agustus semangat menyemarakkan masjid. Ini masjid sudah besar, cantik, megah, mewah, sejuk, komplit, lengkap. Saya selalu lewat sini. Masuk baru sekali ini. Diving. Makanya ketika diundang tadi, Ustaz nanti kemana? Di Metten House. Bukan di dalam Pak Ustaz. Oh di luar, iyalah. Oh, mohon maaf tadi karena pengajian di Masjid Nurul Yakin Jalan Cendrawasih. Pengajian sampai asar. Selesai asar, salam, saya mau langsung kemari. Pengajiannya sebentar aja, fotonya lama. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dikatakan kita sudah merdeka sejak 17 Agustus 1945, merdeka dari Belanda, betul. Merdeka dari buta huruf Al-Quran, belum. Mau tak mau, suka tak suka, Provinsi Riau, survei Kementerian Agama, 2015, buta huruf Al-Quran 40%. Kalau ada seribu orang kita berkumpul, berarti ada 400 orang tak pandai baca Quran. Nah, itulah kalau wirid Yasin Quran lipsing Atau ujung-ujungnya turja'un. Fayakun. Ini kemarin Komandan Koren Wirabima Ustadz Somad bisa kita ketemuan kapan di mana Sholat subuh Pak di An-Nur Oke okay. sama-sama sholat subuh Kami mau ngundang Ustadz nanti sore 17 Agustus 2017 17-17 Kita mau acara khatam Quran di Masjid An-Nur Anak yang paling kecil umur 4 tahun setengah Amat sangat mohon maaf Pak Komandan Korem Saya mau ke Rokan Hulu Ujung Batu Simpang asuh, Masuk ke dalam Pagaran Tapah namanya tapi waktu makan tak pula ada ikan tapah sih. Apa acaranya? Pengajian juga Pak. Oke lah Pak Ustadz kalau begitu. Bangga kita. Tentara, polisi memperingati 17 Agustus satu jam. Dari jam 5 sampai jam 6 sampai maghrib. Acara membaca Quran. Langsung perintah dari Panglima eh, TNI. Ini luar biasa. Pak Gatot Nurmantio. Kalau jenderal baca Quran kan bangga kita. Bintangnya empat, Quran baca. Polisi, tentara baca Quran. Ini kadang baru jadi hansip, dah tak mau baca Quran. Mohon maaf Pak Hansip, ya Mbak tersinggung. Nah, ini penting, seragam ini penting. Anak bapak ibu mau, dokter mau, pengacara, advokat, terserah. Yang penting hebat dia baca Quran. Ketua Persatuan Qori Mesir nanti tulis di www.youtube.com tulis di situ Syekh Noaina Syekh Noaina enter Ketua Persatuan Qori Mesir dokter bukan ustaz kalau ustaz Ketua Persatuan Qori biasa ini dokter bukan doktor Dokter S3, dokter, dokter penyakit. Itu menjadi qari. Jadi anak bapak, anak ibu silakan. Anak bapak sekarang di mana? Di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Pak Ustaz. Bangga, tapi baca Qur'annya luar biasa. Ini sudah letak dokter mengaji tak pula pandai. Apa lagi yang mau dibanggakan? Oleh sebab itu anak lajang, anak gadis mulailah memerdekakan diri. Ustadz Merdeka itu dibahaskan perjuangan. Perjuangan sudah selesai. Pitung sudah mati di tembak Belanda. Perjuangan kita adalah mengisi kemerdekaan ini. Apa yang mau kita buat? Alhamdulillah kota Pekanbaru sudah berdiri SMP Madani. Siapa yang tamat situ diprogramkan hafal Quran. Masjid-masjid kita diangkat imam paripurna. Sehingga imamnya itu multifungsi selain sebagai pemimpin ibadah ritual dari maghrib ke isya ada nama program maghrib mengaji. Kemarin tadi pagi saya tengok banyak yang update status Masjid Ar-Rahman pagi itu ada pengajian Al-Quran khusus ngaji. Bayati sobasikan awan jaharka iklab gunnah kolkolah gunnah bila gunnah dengan Ustadz Doktor Khairun Nas Jamal Wakil Dekan Fakultas Usuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau sekaligus juara internasional di Malaka. Dikumpulkan seluruh kori-kori di dunia ini, dibuat musabakah di Malaka, ah dia juara satu, orang Riau. Juara dunia. Andai ada MTQ dunia akhirat, ah, menang juga orang Riau. Hmm, hebatnya orang Riau. Bangga kita. Begitu turun dari airport, semua pejabat, pegawai, pengusaha, investor yang mau datang ke Riau, begitu mendarat pesawatnya turun, keluar dari pintu gerbang, apa yang ditengoknya pertama kali? MTK. Itu yang pertama kali. Begitu turun keluar tengok tengok sebelah kanan. MTK. Masya Allah. Al-Quran. Dia tanya, ini apa nih? MTK Kapan? Dulu. Sekarang tempat bakar jagung. Saya ceramah di Jakarta yang ngundang eh, Kori, lupa pula namanya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kemudian dia punya murid-murid salah satunya wali kota Jakarta Utara. Wakil mantan. Assalamualaikum Ustadz Somad, Waalaikumsalam. Ustadz dari Riau ya? Iya. Saya pernah ke Riau Pak Ustaz dulu sebagai pimpinan kontingen dari DKI Jakarta waktu MTQ nasional tahun berapa tuh ya lupa 94 Pak. Oh, 1994 kita sudah menjadi tuan rumah MTQ nasional. Itulah dia yang di Jalan Sudirman Simpang Arifin Ahmad Sudirman nasional. Masih ada tempat tuh sekarang Pak Ustaz kata dia. Masih saya bilang. Masih ada orang ngaji situ. Ah tak ada lagi Pak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Sehingga namanya sekarang sudah berubah menjadi apa? Purna MTQ. Kalau masih kerja, tentara, polisi. Kalau sudah tak kerja, purnawirawan. Apa arti purna itu? Entahlah, entah almarhum, entah apa. Yang jelas ke depan, anak-anak kita, dia mesti menguasai Al-Quran. Jangan sampai lagi target pertama dengar aja dulu. Udah mau dia mendengar, nah, itu kan lumayan. Makanya bapaknya, ibunya punya MP, MP3 ngaji. Kalau pergi ke Makkah beli apa? Beli MP3. Maka saya kalau pembimbing umroh saya beli MP3 satu. Benteng. Ustaz dari mana? Shopping ya? Kata jamaah. Iya. Boleh nengok Ustaz? Boleh. Apa nih Ustaz? CD. CD apa? MP3. Imam Masjidil Haram. Eh, Ibu beli apa tadi? Tempat celah Pak Ustaz. Besar. Oh. Ini jilbab lima rial. Salah beli tempat celah. Tak salah. Ya celah ismit. Itu obat mata. Bagus. Pakai salah. Mau undangan pakai. Kalau mau meninggal orang jangan. Kalau meninggal pakai celak menangis turun hitam gua. Nih Beli. Oh, nanti saya beli juga lah nih Pak untuk anak saya. Iya, iya. Ya maaf pun belilah CD. Beli CD. Ah, nanti di dalam kendaraan hidupkan. Anaknya dengar. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman. Anaknya dengar. Berangkat sekolah dia dengar. Balik sekolah dia dengar. Di rumah dia dengar. Allah bisa karena terbiasa telinga dia mendengar. Nindak. Bapak-bapak, ibu-ibu di baru ini bukan MP3 ngaji yang dimasukkan, masuk lagi What Can I Do For You. Masukkan lagu Kiong Racun Kucing Garong. Anak tuh pun mencakar-cakar aja lah. Habis jok mobil tuh cakar. Nah, ini penting. Oleh sebab itu baik. Inna khalaqanal insan. Kami ciptakan manusia min nutfatin amsaj dari sperma yang bercampur dengan sel ovum sel telur faja'alnahu sami'an basira kami jadikan dia bisa mendengar dan melihat anak dalam kandungan sudah bisa mendengar maka kalau ibunya pandai mengaji maka dia ngulang hafalan perempuan yang hafal 30 juz satu hari dia mengulang dua juz saat dia mengulang itu, mulutnya berbunyi, hatinya bergetar, anaknya mendengar di dalam, maka anaknya tenang, suaminya tenang. Dia sambil masak di dapur sarapan suaminya. Bismillahirrahmanirrahim. Suaminya tenang, anaknya tenang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT. Tapi jangan gara-gara ini bapak yang udah menikah mau menikah sekali lagi. Patutlah saya tak tenang selama ini Pak Ustaz. Nampaknya saya mau men Maksud tujuan ceramah saya ini untuk anak-anak kita Bukan untuk awak Ini banyak yang pandai menginterpretasikan kaji sekarang Anak-anak kita Ini banyak orang tua sekarang Kau sudah kusekolahkan SMP, SMA, S1, S2, S3 Masalah istri jodoh kau cari sendiri Enggak bisa begitu Kita harus diikut Anak saya ini Pak Ustaz mau nikah, gimana? Buatkan tim fit and proper test. Ketua Pak RW. Sekretaris Bendahara Pengurus Masjid. Pelindung nah, Ketua Tim Abdul Somad LCMA. Ah, anak kebetulan anak ibu ini ganteng pula, primus, pria muka soleh. Mana calon-calon menantu ibu yang mau kita seleksi? Ini dia Pak Ustaz. Oh. Nomor satu, masuk. Tengok. Tengok jilbabnya panjang. Oh, cocok nih. Wajah ada pakai makeup makeup enggak? Tulus, bersih, bagus. Pakai kaos kaki enggak? Pakai. Berarti udah paham dia aurat tertutup. Pakai celana jin, celana hantu? Tidak. Pakai baju kurung. Dah. Gimana Pak Ustaz? Dari casing nampaknya udah lulus. Apalagi kita tes bacaan Quran. Saya baca. A'udzubillah. Oh, tak usah salah. Kenapa? Ini akan menjadi bibit, bebet, bobot ke depan. Makanya kalau mau memperbaiki generasi anak umat Islam ke depan, al-madrasatul ula, sekolah pertama adalah al-um. Apa al-um kau Pak Ustaz? Mother, amak dan ibu luar biasa. Makanya bibit yang baik disemai di tanah yang tandus dengan tanah yang subur berbeda. Wal baladut tayyibu yakhruju nabatuhu biizni rabbih. Tanah yang baik akan mengeluarkan tanam-tanaman yang baik. Wallazi khabusa la yakhruju illa nakida. Tanah yang tandus akan mengeluarkan tanaman yang tak baik. Mana tanah yang baik? Tak ada tanah yang lebih baik daripada tanah kita ini. Gemah ripah, loh jenawi, untayan zamrud, tiwa, tongkat dan batu jadi tanaman. Tak perlu dipupuk, tak perlu tanam. Campakkan aja ke belakang, bertunas. Walaupun terbalik. Batang ubi. Campak batang ubi. Besok pagi bertunas. Orang mau bertanam di Madinah, setiap satu batang korma mesti ada satu keran air. Cantik, saya tengok merah. Rupanya di bawah tanahnya diambil dari tempat lain, disiram. Yang sudah ditanam di pot berbunga, ah, baru dipindahkan ke tepi jalan. Tempat kita luar biasa. Tanah yang subur mengeluarkan tanaman, bunga mawar, bunga melati, bunga ros. Tapi begitu tanah tandus, apa yang keluar? Pokok kaktus. Baunya tak ada, Mau dicium hati-hati. Hidung awak bongkak. Duri. Siapa itu? Nuh alaihi salam. Bibit yang bagus tapi disemai di tanah yang tandus. Lahirlah tanaman bernama Kan'an. Anak durhaka. Ya bunaya. Wahai anakku. Irkam ma'ana. Ayo naik ke sampan bahtera perahu ayah. Ini akan datang banjir bandang, tenggelamlah kita nanti nak. Apa katakan an? Sa'awi ila jabani ya'simuni minal ma' Aku akan naik ke atas bukit yang bisa menyelamatkan aku. Aku tak perlu naik perahu ayah. Aku tak perlu naik sampan ayah. Ternyata Nuh tak sampai hati menengok anak akan tenggelam. Puncak bukit akan rata dengan permukaan air. Apa kata Nabi Nuh? Ya Rab, Ya Allah. Inna bni min ahli. Itu anakku ya Allah. Yang sampai dia mati tenggelam ya Allah. Apa jawab Allah? Innahu laisa min ahlik. Dia bukan anakmu. Innahu amalun ghairu salih. Karena amalnya tak soleh. Bapak ibunya sudah soleh insya Allah. Sudah ngaji, sudah ke masjid. Tapi anak-anak kita yang mengisi kemerdekaan ini dari 1945 ke 2017 maka tak ada jaminan. Kalau hari ini masjid masih ramai memperingati 17 Agustus, saya tak tahu 2027, 2037, 2047 entah masih ada lagi orang di masjid entah tidak, tapi kita husnuzon insyaallah masih ada. Amin. Siapa yang akan mengisi masjid nih Pak Ustadz 2037? Anak-anak yang dibawa sekarang. Tuh ada anak-anak di belakang. Tuh yang suaranya ada kecil di belakang. Mereka inilah yang akan membuat nanti. 17 Agustus 2037. Mereka buat lagi. Mereka cek data. Dulu waktu 2017 siapa yang ceramah di masjid kita? Ustadz Somad. Ada nomornya enggak? Masih hidup enggak Ustadz? ini? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Ustaz Samad. Betul. Masjid kami jangan bakti mau buat acara 17 Agustus Pak Ustaz. Saya kalau mau kalian ajak panjat pinang tak sanggup lagi. Mau ceramah Pak Ustaz. Eh, insya Allah datang. Serius nih Pak Ustaz. Iya saya datang insya Allah. Masih hidup Pak Ustaz? Masihlah. Mereka yang akan mengisi dunia ini. Kalau kita tinggalkan mereka dalam keadaan menyembah Allah, apa kata Nabi Yaqub alaihissalam? Ma ta'buduna min ba'di. Sesudah aku mati nanti kalian akan menyembah apa nak? Nah, itu langsung jawab. Menyembah Allah. Menyembah apa kalian nanti? Banyak orang yang takut anaknya miskin, padahal rezeki dijamin oleh Allah. Banyak orang yang khawatir anaknya tak dapat jodoh. Padahal jodoh dituliskan Allah. Tapi tak banyak yang khawatir anaknya menyembah apa. Padahal akidah kita disuruh menanamkannya. Fa'abawahu kedua orang tua. Yuhawidanihi merubah anak jadi Yahudi. Yunasranihi merubah anak jadi Nasrani. Yumajisanihi merubah anak jadi Majusi. Mau jadi Yahudi, mau jadi Nasrani, mau jadi Majusi. Kita yang menanamkannya sekarang. Sejak kapan? Dari kecil terlonjak-lonjak, sudah besar, terbawa-bawa, sudah tua, terubah tidak. Kalau dari kecil dibiasakan dia pakai celana rok setengah tiang itu, insya Allah. Sampai gadis setengah tiang juga roknya. Apa setengah tiang nih Pak Ustaz? Minimalis. Orang rumah minimalis, dia rok minimalis. Apa minimalis ke Pak Ustaz? You can see. you kamu can bisa si menengok you can see kamu bisa menengok ketiak anak gadis saya tak ada rasa malu sikit pun dulu orang Melayu kalau tak pakai baju kurung keluar rumah malu kalau tak berkain panjang malu sekarang zaman sudah terbalik dia tak malu awak yang menengok pula malu awak yang menengok malu sudahlah umur lima puluh. lima lima empat puluh keluar rumah lipa ke hilang baju you can see. Ketiak udah macam leher ontal. Awak aman. Saya kalau udah menengok macam itu dua hari tak lalu makan. Saya yang dimuliakan Allah SWT. Oleh sebab itu hebat Aceh. Mau tak mau, suka tak suka. Salut angkat tangan kita dengan Aceh. Sanggup dia buat perda syariah berbusana muslimah. Perda syariah tak boleh duduk ngangkang. Perda syariah turis bule dari Jerman mandi di tepi pantai di Aceh. Mandi mereka. Datang polisi syariah bawa kain sarung. Boleh. Pak Le, come here. Kau kain sawong. Suruh pakai kain sarung, suruh tutup. Polisi razia, Satpol PP syariah mengontrol pakaian kenapa bisa begitu Ustaz Somad enak ceramah di masjid di masjid ceramah kan orang itu ya, pakai jilbab semua mana ada orang tak jilbab masuk masjid tapi nun yang di luar sana bapak yang masih sekantor itu tak bisa diceramahi Coba lah bapak di kantor pada orang yang tak berjilbab. Lalu bapak pagi itu ceramah. Assalamualaikum warahmatullahi Orang berbisik. Kau tak lama ya bisa. Ke mall. Kalau saya pergi ke mall, mana mungkin saya ceramah di mall tuh? Mungkin saya ceramah itu tiba-tiba di tangga eskalator tuh Assalamualaikum warahmatullahi Ah, udah ditangkap security saya, dicampakan tuh gitu saya. Nah ini bisa selesai dengan apa? Perda, peraturan daerah. Yang buat perda itu siapa? Anggota legislatif DPR. Yang duduk di sana di Jalan Sudirman. Yang membuat mereka duduk di sana siapa? Kita. Kita lah yang mencoblos mereka pakai paku. Dengan ini aku berjanji bersaksi bahwa orang ini layak mewakili aku untuk duduk di parlemen. Kota, provinsi, pusat. Coblos. Makanya ibu sebelum nyoblos itu kan sholat istigharah dulu. Sholli sunnatal istikharah. Mana yang jadi ibu coblos? Iko Pak Ustaz. Kenapa itu? Gimana lah Pak Ustaz? Asal pejamkan mata nama wajah dia nampak. Yang lain tak nampak? Anda Pak Ustaz. Kenapa dia yang nampak? Dia yang udah ngasih jilbab dua Pak Ustaz. Jilbab dua, rebana satu, kipas satu, jam dinding. Asal dibuka surat Yasin gambar dia di belakang. Patutlah yang lain tak nampak. Apa ibu yang dimuliakan Allah, kita bukan pilih dia karena dia kasih kita karpet masjid. Kita bukan pilih dia karena dia kasih kita jam dinding. Kita pilih dia karena dia berjanji mau memperjuangkan. Ustaz Somad, ya, saya rencana mau mencalek nih tahun ini Pak Ustaz. Bagus. Ustaz kenapa tak mau Pak Ustaz? Saya PNS, dosen tak boleh. Kira-kira apa saran Pak Ustaz kalau saya duduk nanti di situ? Kau perjuangkan Islam ini tiga. Pertama, perjuangkan untuk supaya konversi bank menjadi bank syariah. Insyaallah Pak Ustaz. Yang kedua, kau buatkan masukkan pendidikan agama ke dalam sekolah umum. SMP, SMA, S1 masukkan pendidikan agama. Jangan sampai anak-anak kita jahil agama. Ya Pak Ustaz. Yang ketiga, masukkan perda syariah berbusana muslimah di bumi lancang. Insyaallah Pak Ustaz. Alhamdulillah sejak itu sampai sekarang tak pernah nelpon lagi. Saya yang dimuliakan Allah. Nah, jadi kalau ada orang mengatakan gimana mengisi kemerdekaan ini, isi dia dengan perjuangan belum selesai. Mengusir Belanda senang, mengusir Jepang senang, tapi mengusir bangsa kita sendiri yang tak peduli kepada agama tak bisa karena dia bukan orang asing. Sewarna kulitnya dengan kita, sama lisan lidah bahasanya, tapi isi kepalanya sudah diisi dengan sekularisme, liberalisme, tidak peduli kepada agama. Oleh sebab itu kalau sampai hari ini kita masih punya RW, RT, wali kota, camat, bupati, lurah, gubernur masih peduli kepada agama, alhamdulillah. Berikut ini Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi Riau mendampingi Gubernur Riau akan memencet tombol anak-anak Riau wajib membaca Quran dari maghrib ke isya dalam program provinsi bernama Maghrib Mengaji kepada seluruh koran agar tampil ke depan untuk memotong meliput. Oh, mencetak tombol. Nah, habis pula baterai. Alhamdulillah, sejak pemencetan tombol sampai sekarang, maghribnya mengaji. Anak-anak tak ada mengaji. Ini tak bisa. Masalah anak mengaji ini bukan tanggung jawab gubernur, pemprov, pemda, pemko. Ini tanggung jawab kita sebagai orang tua. Berapa kali bebuih mulut pengurus mengundang bapak, ibu eh, sekalian tolong antar anak-anaknya ke masjid. Guru mengaji sudah datang. Tak juga datang Pak Ustaz. Datanglah satu dua orang antar anak. Bercelana pendek pula tu. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tapi kalau lomba senam aerobik, oh banyak datang. Bukan sehat senam aerobik itu pagi kami. Saya tengok pakai. Teng, Teng teng teng teng. Badan tak ada bergerak, biji mata bergerak nengok struktur senam. ini macam pernah aja lewat pernah nengok. Tapi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tak terasa saya sudah 10 tahun. Dulu kuliah di Pekanbaru, Jalan Pelajar, IA IN Susko namanya. Sultan Syarif Qasim. 1996 1998 saya tinggalkan YN pergi ke Mesir pergi ke Mesir pergi ke Maroko berkeliling Malang buana 2008 bulan puasa balik ke Pekanbaru tak terasa 10 tahun 98 2008 2008 balik Pekanbaru sekarang sudah 2017 cepatnya minta ampun 19 tahun sudah maka ketika saya menengok kawan saya Datang ke rumahnya, ada anak gadis satu. Itu siapa? Anakku kata dia. Eh, udah punya anak gadis dia. Begitulah cepatnya waktu ini berlalu. Yang dulu kita tinggalkan anak-anak, sekarang sudah jadi emak anak-anak. Yang dulu kita tinggalkan emak-emak, lisut dah. Yang dulu kita tinggalkan nenek-nenek, tak tahulah kemana udah pergi. Begitu cepat dunia ini. Lalu yang akan kita tinggalkan kepada dunia ini apa sesudah kita mati? Dulu ada mantan bupati, mantan gubernur, mantan segala mantan. Habis semua. Disapu oleh malaikat maut. Tak ada kecuali. Tak ada pengecualian. Dulu waktu saya masih kuliah di Pekanbaru. Umur-umur masih ganteng-gantengnya lah waktu itu. Tahun 95, 96, 97 saya di sini. Oh, Pak Bupati, Pak Wali Kota, Pak Pulang. Sekarang mana Pak ah, Apar udah almarhum Pak Ustaz? Mana Pak Apar sudah hilang Pak Ustaz? Mana hilang Pak Ustaz? Berganti, musim berubah, zaman berganti. Kita pun juga akan begitu. 20 30 akan datang. Orang menengok di internet. Abdul Somad LC. Eh, Ustaz di mana? Mati dah dimakan cacing. Yang kita tinggalkan untuk pekan baru ini apa? Ma'akal tapa'afnaita yang kau makan busuk. Malabis tapa'ablaita yang kau pakai lapuk. Wa mata sedak tapa'amdaita yang pernah kau bangun untuk agama Allah. Itulah yang akan menolong kau di hadapan Allah SWT. Saya tak tahu masjid ini tak siapa yang mewakafkan tanah, tak siapa yang mewakafkan keramik, tak siapa yang mewakafkan karpet. Tapi yang jelas masjid ini megah mewah berdiri Namanya kita tak tahu, tapi pahala yang mewakafkan membangun ini mengalir sampai madamati samawat wal ard. Langit di atas bumi di bawah terbalik dia baru putus amal sampai akhirnya ditimbang di mizan meniti titian suratul mustaqim sampai akhirnya masuk ke dalam surga Allah mendapatkan ucapan salamun qawlam mir rahim sampai diulang tiga kali سلام قولا من رب الرحيم سلام قولا من رب الرحيم Kenapa diulang tiga kali mak? Entahlah dari mak kecil udah macam itu baca aja dah. Ucapan selamat dari Allah untuk orang yang masuk surga karena meninggalkan kebaikan-kebaikan. Yalah Pak Ustadz kan Ustadz penceramah Bisa ninggalkan video ceramah Bisa ninggalkan tulisan ceramah Kami kan bukan Ustadz Ustazah Ibu bukan Ustazah Tidak LCMA Tak pernah kuliah di Mesir Tapi murid ibu mengamalkannya Murid ibu berapa orang? Dua cuman Anak pertama, anak kedua Nah, sebelum kau tidur malam Cuci kaki, makan obat cacing Dulu nasihat emak-emak kan begitu. Sebelum tidur, cuci tangan, cuci kaki, gosok gigi, makan obat cacing. Sekarang berilah nasihat yang berbau agama religius. Sebelum kau tidur nak, kita kumtu ila salati fasilu juhakum basuh muka. Wa aidiakum ila al-marafiq basuh tangan sampai siku. Wamsahu bi ru'usikum sapu kepala sampai telinga. Wa arjulakum ila al-ka'bain basuh kaki. Setelah bersih nak, bentang sajadahmu. Salat sunat witir kau sebelum tidur tiga rakaat. Rakaat pertama sabbihis. Rakaat kedua kuliah. Rakaat ketiga kul. Enggak apal nak. Kul aja tiga kali. Kul, kul, kul. Mama pun kul-kul juga tiga kali. Rupanya mak yang tak pula hafal. Jadilah. Miring tidur ke kanan ya nak. Miring ke kanan. Sebelum tidur, kau tampung tangan, kul huwallah sekali, kul falak sekali, kubinas sekali, pangkal al-baqarah sekali, ayat kursi sekali, ujung al-baqarah sekali, hembuskan ke tapak tangan, sapukan ke muka, menjaga diri daripada santet dari hantu setan, hantu belau, regu ganjang, nyeblorong, suster ngesot, dan lain sebagainya. Simple, sederhana. Tapi sampai mati dia ingat nama kita. Batanglah dia balik bawa permainan yang tak pernah kita belikan. Dari mana nih? Dapat dari rumah teman tadi. Antarkan. Nanti di akhirat dia akan besar, kita akan pikul, nanti kita takut di hadapan Allah. Pergi balikkan. Begitu dulu orang tua kita mengingatkan kita. Sekarang orang tua tidak mau bawa apa pun silakan. Dari mana nih? Dari kawan. Ah, besok ambil lagi ya. saya ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala dari maghrib mengaji maka anak-anak akan paham Quran. Ustadz yang membacakan ayat luar biasa. Duduk anak dari maghrib ke isya. Berapa lama? Maghrib ke isya 45 menit. Bukan lama. Kejap aja. HP mati. TV mati. Stop. Di Islamic Center Pasir Pangarayan, Rokan Hulu. Saya tengok anak-anak mengaji. Huh. Imam Masjid Islamic Center. Kori mendengarkan macam. Saya tanya ke bapak di situ. Ini kok banyak betul anak-anak ini. Ya Pak Ustaz, ini gerakan gratis ini. Anak-anak, orang tua. Bagus sekali programnya. Di Masjid An-Nur juga begitu. Pas bulan Ramadan. Ramai. Anak-anak disokkan di belakang. Di belakang tuh ada pula satu orang pakai jubah warna hijau. Pakai topi panjang. Megang rotan saya tengok. Ujang. Pas saya dekati, eh Pak Ustaz. Ini untuk apa saya bilang? Untuk mukul anak-anak ini, tidak lantai gitu Pak Ustaz. Bagus program-program ini. Kemarin pas bulan puasa ada di Masjid Paripurna ah, itu dibuatkan pula program selama 10 hari anak-anak tak boleh keluar masjid. Solat subuh berjamaah, zuhur berjamaah, azan berjamaah, isya berjamaah. Lalu kemudian saya tanya, anak ini berapa lama? Sepuluh hari ini kami oh, embarkasi, mau macam orang mau berangkat haji Pak Ustaz. Oh, bagus ini. Makanannya dari mana? Pas kami buat kepanitiaan, kami buatkan proposal, banyak yang ngasih makanan Pak Ustaz. Oh, pakaian di mana? Ada pula satu laundry menawarkan cuci. Kepada seluruh peserta, bapak ibunya jangan pusing, pakaiannya akan ditanggung oleh laundry gratis. Tapi hanya pakaian anaknya saja. Jangan pula emak ayahnya bawa pakaian di situ. Ini semua yang mengasih makanan, yang mengasih laundry, yang mengasih semuanya. Demi apa? Mencetak generasi. Kalaulah sudah dia dirusak oleh narkoba, zina, seks bebas, alamat kapal akan tenggelam. Habis, tak ada harapan lagi. Begitu dibukanya tutup lem, aroma bau lem menyengat yang kita pun tak tahan, itulah disedotnya masuk ke dalam. Masuk ke dalam, naik ke otak, terus berputusan kabel-kabel di dalam. Ah, setelah itu tak ada harapan lagi. Dia pun bergoncang leteler, ditangkap oleh Pak Kapolsek, ditempeling Pak Kapolsek, topak, topak. Apa kata dia ke Pak Kapolsek? Saya tak takut sama Pak Kapolsek, saya hanya takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Urat kepalanya sudah putus sudah. Apa lagi? Oleh sebab itu diisi kemerdekaan ini bukan kitanya mengisi dengan diri kita saja, tapi generasi yang akan datangannya. Oleh sebab itu, ketika anak-anak muda di masjid ramai, berapa orang ramainya Pak Ustaz? Sampai 6.000 orang datang ke Masjid An-Nur. Waktu dihadirkan imam Masjid Qori hebat dari Masjid Salman, Institut Teknologi Bandung. 6.000 orang. Ustaz ngitung? Enggak, mereka buat laporan. 6.000 orang Ustaz Somad. Wah, wow, sampai ke bawah-bawah semua. Tak terhitung tak berapa sendal hilang. Lupa orang beramana-mana tempat makinkan hebatnya luar biasa. Ini anak muda. Makanya kalau masjid belum punya program remaja masjid, betapa senangnya hati kita menengok dinding masjid. Kurban untuk tahun ini sudah 19 sapi. Alhamdulillah tahun ini untuk zakat fitrah dapat 2 ton. Tapi kalau ditanya untuk program pemuda mana? Saya ceramah di satu daerah di Panam. Isinya anak-anak kecil semua. Saya tanya, anak mudanya mana? Dah habis diambil warnet Pak Ustaz. Tapi kalau kita lewat di karaoke, sampai tak muat parkir. Tengoklah di seberantas tuh. Penuh. Hmm. Pagi saya lewat segitu banyaknya. Subuh jam 4 saya lewat mau ke Anur segitu juga banyak. Apakah anak itu tak balik-balik atau mereka ganti shift? Itu anak siapa itu? Anak kemana kan kita itu yang di dalam itu. Bapak Ibu dirazia oleh BNN. Masuk BNN ke dalam menganggap mereka ini pesta narkoba. Maaf-maaf cakap yang ditemukan di ruang karaoke itu bukan pesta narkoba, bezina mereka dalam. Ditulis di koran. Korannya mana Pak Ustaz? Lupa pula saya websitenya apa. Carilah situ. Siapa ini? Kenapa orang tuanya tak ada kontrol? Banyak orang menganggap sayang itu adalah dibelikan motor, dibelikan mobil, dibelikan gadget. Ah, saya dulu kan tak senang oleh orang tua saya. Saya senangkan dia. Saya dulu jalan kaki berpanas-panas. Saya belikan dia mobil. Saya dulu payah mau bercerita semua orang. Saya belikan gadget. Sayang. Salah kaprah. Akhirnya dia terjerumus dalam kehancuran yang luar biasa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, merdeka Artinya bebas kita meninggalkan mereka dalam keadaan Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun sejuk dipandang mata. Bagaimana makna sejuk dipandang mata? Menengok jilbabnya panjang, menengok wajahnya bekas air wudhu, mendengarkan suaranya baca Quran. Begitu dia datang dia cium tangan, papa sehat, mama sehat, Pak Cik sehat, datuk sehat, nenek sehat. Sekarang kita ketemu dengan apa? Arisan Hari libur, hari ahad, nenek ada, datuk ada, pakcik ada, makcik ada, ayah ada, keponakan ada. Tapi tak ada ngobrol saling cerita. Silent generation. Terduduklah nenek sama datuk menonton. Mengangu. Yang lain sibuk dengan dunianya masing-masing. Udah lama dia muak bosan, ada ah, fotonya pula nenek tadi. Kasihan, kasihan, kasihan. Kenapa tak hancur kita kacau? Dulu orang kan ngobrol. Nak, nak, nak, nak. Salam nak tu ustaz datang nak. Ustaz, apa kabar ustaz? Jangan. Berapa kali saya bertamu ke rumah orang tak lagi ada salam, tak lagi ada kalam. La salam wala kalam. Salam Ustaz nak, salam Ustaz nak. Ustaz tu pula suruh isi Parah. Ini kalau tak kita atasi dari sekarang hancur kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan heran nanti persaingan global internasional si Jori, Singapura, Johor, Riau. Kita berada di segitiga emas. Riau, Johor, Singapura. Jangan heran kalau kita akan menjadi tamu di rumah sendiri. Kenapa? Karena kita tak punya sumber daya manusia. Maka yang sudah punya kekuasaan punya harta, pakai menolong menyelamatkan ini, kalau tidak dia akan mati. Badannya tak mati, fisiknya tak mati, dia tetap utuh sempurna, tapi tak bisa dipakai untuk membangun negeri ini. Sekarang kalau ditanya Riau kita bangga Semua pegawai kantor perusahaan swasta Kalau sudah acara pisah sambut Menangis mereka Ustaz Tomat besok datang ke kantor kami ya Pak Anu mau mutasi ke Jawa ya Begitu acara mau dilepas menangis. Bapak nangis kenapa? Sedih meninggalkan Pekanbaru Pak Ustaz. Sedih kenapa? Meninggalkan Dr. Mawardi Muhammad Saleh, meninggalkan Dr. Mustafa Umar, meninggalkan Dr. Saidul Amin, meninggalkan Dr. Dalam hati saya tak pula disebutnya nama saya. Apalah Pak, dokter-dokter aja sebut. Tentang-tentang awak tak dokter tak sebutnya. Sedih kami Pak Ustaz. Di sini kan ada pengajian tafsir dengan Dr. Mustafa Umar. Saya di Masjid Ar-Rahman itu setiap hari Senin Selasa Anda bertanya mufti menjawab. Belajar Al-Quran kami dengan Ustaz Hardi Pak Ustaz. Bukan main lagi. Belum tentu kami dapat di sana macam ini Pak Ustaz. Luar biasa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita jadi ayam mati di lumbung padi padi tempat dia tinggal. Bisa pula dia mati. Kenapa? Tak memanfaatkan ini. Makanya 14 tahun mengkaji tafsir IIU International Islamic University dari Al Azhar Mesir ke IIU balik ke Riau. Kalau mau jadi dosen guru besar ulama cukup tinggal di Malaysia, balik mereka ke Riau. Dr. Mustafa Umar mengajarkan tafsir tiga malam berturut-turut di Masjid An-Nur. Ada tafsir Pak Ustaz. La ilaha illallah. Orang udah ngaji 10 juz, dia masih bertanya ada. Dokter Mawardi Muhammad Saleh, S1 Madinah, S2 Madinah, S3 Madinah, 13 tahun di Madinah, ditarik oleh Jakarta, tak mau. Mau dipanggil jadi dosen guru besar, tak mau. Mau mengabdikan ilmu balik ke Riau. Ikuti pengajian-pengajiannya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT Saya memang Pak Ustaz untuk dokter-dokter ini yang selepel sama saya Kalau cuma LCMA tak perlu lah Pak Ustaz Tak apa-apa Ini sekedar ceramah Supaya kita mengisi kemerdekaan ini Setelah dia sempurna Kalau sudah dia menjadi pokok kayu yang batangnya kuat Sekencang apapun anginnya kita tak akan ragu Kenapa? Tak akan mungkin dia patah dia sudah berakar tunggal ke bawah, berpucuk ke atas, maka kita mati dalam keadaan tersenyum. Dia yang membisikkan ke telinga kita, La ilaha illallah. Tak terhitung tak berapa kali saya menjenguk orang sakit di rumah sakit. Anaknya mana? Itu pak di luar. Apa dia di luar? Ini kan ruang ICU. Mestinya dia di dalam. Tak nyaman dia di dalam Pak Ustaz. Ha, lah dia di dalam. Mati bapaknya, meninggal maknya. Bukan dia sedih menangis, foto. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Bagi kawan-kawan, tolong like and share dan doakan orang tua. Kawan pun berdoa pula, amin, amin, amin, amin, amin. Ini doa-doa FB ini tak betul. Doa kok di FB. Mark Zuckerberg sudah pulak balik mengatakan, jangan kalian berdoa di FB, aku tak sanggup mengabulkannya. Orang Islam tetap juga berdoa di FB. Ini semua adalah tanggung jawab kita. Bahwa hari ini kita punya sosial media, WhatsApp, Twitter, BBM. Itu semua adalah alat. Alat menyebarkan pengajian. Oh, ini. Kalau dulu ngaji kan satu masjid selesai. Tapi sekarang enggak. Yang hobi dengar suara saja. Satu, dua, tiga, empat. Oh saya kalau dengar suara ini ngantuk bosan, Saya mau nengok gambarnya. Ah ini gambar. Satu, dua, tiga, empat. Entah ini aturan di masjid ini suara mesti empat, gambar mesti empat, Allah Allah. Yang jelas ada. Mau kamera, mau HP, semuanya dipakai. Sehingga pengajian tetap bisa. Setelah nanti terkumpul dalam bentuk video, share. Bagi kawan, kirim sana. Buat di blog, masukkan ini, masukkan ke Instagram, potong, potong, potong, kirimkan. Alhamdulillah Pak Ustaz, saya sering ngirim-ngirimkan ceramah Ustaz ke kawan-kawan saya. Kau dengar apa enggak? Enggak, saya kirim aja dengarlah. apa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, man sanna fil islami sunnatan hasanatan. Siapa yang membuat tradisi yang baik? Ini tradisi yang baik nih. Falahu ajruha wa ajru man amila biha. Dia akan dapat pahalanya dan dia akan mendapatkan pahala dari orang yang melakukannya setelah ini. 17 Agustus, 17 Agustus, 17 Agustus. Tak tahu tak siapa yang pertama kali membuat ini. Entah Pak RW siapa, entah Pak RT siapa, entah Pak pengurus siapa yang buat. Tapi setelah meninggal dunia mengalir sebagai sunnah hasanah, amal khairiyah, kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itulah cara yang memasang. Tapi biasanya kalau acara gini yang jadi bintangnya kan kori, pembawa acara, ustadz, Pak RW. Bukan banyak. Protokol, kori, Pak Ustadz, Pak RW. Yang lain merasa amal kami tak ada Pak Ustaz. Yang paling besar jasanya dalam acara ini yang nyebarkan undangan lah. Baik undangan nyata maupun undangan yang goib. Undangan nyata pakai kertas, bagi ke rumah-rumah. Undangan goib, WhatsApp, Twitter, BBM. Hadiri pengajian tabligh. Buatkan screenshot, buatkan sebab. Ini yang dia kirim. Tapi yang tampil ke depan kan Ustaz Somon. Assalamualaikum. Protokol Qari. Sama macam badan kita ini. Kata kulit, biarlah aku di luar. Kata bulu, biarlah aku di luar. Kata kulit, biarlah aku di luar. Tapi yang paling berperan jantung. Dan jantung tak pernah keluar. Bayangkan kalau jantung keluar. Oh, cabut semua. Tiang, yang paling lunak, yang paling lembut, cat. Kata cat, biarlah aku di luar. Semen, biarlah aku di luar. Tapi yang paling berjasa adalah besi dan kerikil di dalam. Kata besi, biarlah aku di dalam. Walaupun di sebagian masjid, keluar juga besi. Jadi jangan sangka kalau acara begini, wah ini jasanya Pak RW, jasanya Pak Ustaz. Banyak orang-orang. Belum pernah lagi protokol manggil. Berikut ini mari kita dengarkan sambutan dari pemasang umbul-umbul. Belum pernah. Orang menganggap Yesus bukan apa-apa, bukan siapa-siapa. Tapi saya bisa tahu di masjid ini acara, kan ada umbul-umbul. Kalau tak ada, kadang lama masjid kita ingat lupa. Nurul yakin, nurul yakin, nurul yakin, nurul yakin, nurul yakin. Hilang nurulnya tinggal yakin. Apa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah menyepelekan orang lain. Bisa kita bersama, bisa kita berbuat mengisi kemerdekaan nih karena beraneka ragam. Ada ustadz, ada ulama, ada penguasa, ada advokat, ada pengacara, ada ahli hukum, ada komputer, ada saintek. Pakai itu semua untuk menolong agama Allah SWT. Kau kuliah di mana? Di Fakultas Hukum. Oh, mantap. Kau kuliah di mana? Sains Teknologi. Hmm, masuk neraka. Padahal gara-gara sains teknologi itulah acara Ustadz Somad ini bisa diupload ke YouTube, bisa ditonton di Twitter, di BBM. Kenapa? Karena kita kuasai semua. Maka kalau kita pakai ini semua sama macam arane karaga ragam tangan ini luar biasa. Nah, ini penguasa nih. Karena penguasa ini main tunjuk-tunjuk aja. Kau pasang umbul-umbul, kau sebarkan undangan, kau pasang karpet, kau pasang ini, pasang ini, pasang aja. Nah, ini telunjuk. Kau sudah telunjuk bekerja, insya Allah. Tapi ini kan ada ini siapa nih? Eh, ini ibu-ibu. Ibu-ibu ini kan suka. Gimana persiapannya bu? Mantap. Mantap. Ibu itu suka dipuji. Ulama mana? Ah ini ulama. Ulama ini tak boleh ke kiri, tak boleh ke kanan. Ulama harus di tengah, mengayomi semua. Makanya kalau saya ini rawan sama ulama nih menjelang Juni 2018 nih. Ustaz Somad, bisa kita ke sana sebentar sosialisasi? Mohon maaf tak bisa pak. Saya tidak di mana-mana, tapi ada di mana-mana. Nah, ini anak muda. Kenapa anak muda? Anak muda ini suka berhias. Makanya cincin dipakai. Pemasangan cincin oleh kedua mempelai. Tak pernah orang masang cincin sini. Penguasa ada, ulama ada, anak muda ada, ibu-ibu perempuan ada. Lalu ini siapa? Ah, ini orang lemah. Orang lemah pun ada juga manfaat. Kalau tak ada dia saya mengorek telinga. Saya mengorek hidung. Takkan ngorek hidung ini besar betul loh. Ma khalaqnakum abatha. Tak ada satu pun yang kami ciptakan kau sia-sia. La tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan kau sepelekan perbuatan baik walaupun kecil. Kita pandang orang itu dengan pandangan rahmah. Pandanglah mereka sebagai saudara barulah kita bisa mengisi Islam memuliakan bukan hanya manusia saja. Nabi Sulaiman alaihissalam menahan pasukannya. Jangan lewat, jangan lewat kata Sulaiman. Pasukannya heran, ada apa Sulaiman? Aku dengar suara. Apa yang kau dengar? Ya ayuhan namuludukulu masakinakum. Hai para semut, masuklah kalian ke dalam sarang-sarang. Nabi Sulaiman menahan tentaranya jangan lewat karena dia dengar pasukan semut sedang mau masuk sarang, takut terpijak sarang-sarang semut. Tengok. Jadi kalau bapak sekarang pimpinan perusahaan, kepala dinas, menengok tukang sapu, menengok office boy, menengok tukang cuci, menengok menyepelekan orang, belum tentu lagi kita lebih dulu masuk surga daripada mereka. Somut aja begitu. Makanya dalam Islam diajarkan, kalau kau lihat ada gelas Masuk semut ke dalamnya. Lalu kau keluarkan semut itu. Kau sedang berbuat rahmat. Kasih sayang kepada hamba Allah. Pergi ke bukit. Hari libur. Outbound. Nampak lubang tanah. Tengok kiri kanan tak ada orang. Iseng. Kencing di lubang tanah. Tak boleh. La nak ahadukum fil juhri. Jangan kencing di lubang tanah. Kenapa? Boleh jadi dalam lubang tanah itu ada semut, sarang, serangga. Mereka sedang memperingati 17 Agustus. Bayangkan ada anai-anai serangga semut yang sedang walimah di dalam. Yang percintaan mereka penuh dengan peristiwa heroik. Tiba-tiba datang banjir bandang, angin topan, dan puting beliung. Pernah tak terpikirkan orang tentang itu? Pernah tak orang berpikir tentang itu? Ah, ini kan binatang semua ini. Dalam Islam kita diajarkan wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Oleh sebab itu bercerita tentang merdeka terlalu sepele kalau merdeka dari Belanda merdeka, merdeka dari kejahilan, merdeka dari menyepelekan orang lain, merdeka dari dipeturunkan hawa nafsu, merdeka daripada meninggalkan anak cucu menantu dalam keadaan tak paham agama sehingga kita mati dalam keadaan terbebaskan agama yang membebaskan adalah agama Islam. Tadi saya mulai jam 5 kurang 15, sekarang pas jam 6 kurang 15. Di mana-mana saya ceramah 60 menit satu jam sesuai dengan yang tertulis di botol 600 ml. Cuman pengurus ini pandai, dicabutnya pula tulisan 600. Sampai Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kalau kita sudah selamat daripada ini, belajar mengkaji sampai pada akhirnya mengamalkan, tapi amal yang sudah banyak tak juga bisa menolong tanpa keikhlasan. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisin mukhlisin lahuddin. Makanya sebelum masuk masjid menyebut nama Allah bismillah Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Ya Allah, bukakan untukku pintu rahmatmu. Keluar nanti, sebut juga nama Allah. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Keluar dari rumah, aktivitas. Bismillah tawakkaltu Allah. La hawla wa la quwata illa billah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah kaji kita pada petang ini. Mudah-mudahan akan menjadi pelajaran berharga. Saya mohon maaf atas keterlambatan kedatangan saya. Akhirnya saya ucapkan mohon maaf zahir dan batin. Aku qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.